Ada 12 poin yang mau saya jelaskan subuh ini. Siap semuanya? Ya. Oke. Yang pertama, Allahumma hdina man adai. Nah, udah tahu tuh dah sampai ujung nanti 12. Allahumma hadina fi man berikanlah kami hidayah sebagaimana sudah kau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Siapa nama ulama? Berikanlah kami hidayah sebagaimana sudah kau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Dulu yang pertama membawa yang mendakwahkan Islam Tuan Syekh Sulaiman Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah seperti beliau mendapatkan hidayah dulu. Ulama-ulama kita dulu yang membawa Islam ke negeri ini, maka kita mendapatkan hidayah. Hidayah itu apa, Pak Ustadz? Hidayah itu begini. Ketika kami dari Pekanbaru Riau mau kemari, ketemu simpang. Namanya simpang kawat, walaupun tak ada kawat di situ. Tulisnya Kanan Tanjung Balai, kiri Kisaran. Mau kemana nih? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan tak jadilah ke kemari. Kanan Tanjung Balai ke laut. Sampai kami di simpang kawat ada tulisan ke kanan Tanjung Balai, ke kiri Kisaran. Maka kami pilih ke Kisaran. Kama, karena kami mau sampai ke Talun Kenas. Sampai sekarang belum nampak nenasnya lagi. Jadi pamflet yang menunjukkan arah itu namanya hidayah. Orang yang ikut hidayah itu namanya muhtadin. Ulaika humul muhtadin tadin mereka yang dapat hidayah Ustadz mau kemana? aku mau ke Medan nanti Ustadz kalau mau ke Medan sampai di simpang kawat belok kiri Ustadz jangan belok kanan karena kalau ke kanan itu nanti Tanjung Balik ke laut Ustadz rupanya sampai di simpang kawat berubah niat karena ada yang membisik-bisiki jangan ke kiri nanti ke kiri ke kisaran nggak ada apa-apa bagus kita ke kanan ada sotong ada ikan gembung ada kepiting akhirnya belok kanan pergi ke Tanjung Balik. akhirnya tak sampai ke Talun Kenas maka ini orang namanya tak mau tahu padahal sudah dikasih hidayah 17 kali sehari semalam kita minta ihdinas siratal mustaqim kasih kami jalan yang lurus ya Allah tapi kita sudah dapat jalan yang lurus kita sudah dapat hidayah kenapa minta juga lagi Pagi minta Allahumma hadina fi man hadain. Zuhur nanti minta ihdina suratul mustaqim. Asar nanti minta ihdina suratul mustaqim. Maghrib nanti minta ihdina suratul mustaqim. Isya nanti minta ihdina suratul mustaqim. Tahajud malam minta ihdina suratul mustaqim. Salat witir minta ihdina suratul mustaqim. Kenapa minta bolak-balik? Karena hati bebolak-balik. Hati bebolak-balik hati bolak balik Sholat subuh apa tidak? Sholat subuh apa tidak? Sholat subuh apa tidak? Sholat subuh apa tidak? Ah sholat subuh lah. Mau menengok cemana bentuk uh, Sultan Jorgi itu. Maka berubah niatnya. Usoli fardhu subhi rakaat ini adaan Sultan Jorgi Ta'ala. Rubah niat kita. Setiap hari mesti usolli fardhu subhi rakaat ini adaan makmuman lillahi ta'ala nawaitu somaradin an ada ifardhi syahri ramadana hadhi sanati lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika langsung datang teh manis hebat talun kenasnya Kalian pikir main-main di talun kenasnya hebatnya masjid talun kenas nih tak ada pencuri di sini kenapa nggak pakai terali besi di tempat lain kotak wakaf pun dilas di dinding ini <laughs> aman aja asik kipas angin sound system tempat lain itu sound system ini dikerangkeng pakai jeruji besi itu menunjukkan talun kenas ini negeri yang a aman tentram damai betul, betul. dah habis selesai jadi nanti kalau ada orang nanya kenapa kita minta hidayah Kenapa kita minta hidayah? Karena hati berubah-ubah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, mati sore bisa mati kafir. Sakingkan berubah-ubahnya hati. Maka kita selalu meminta sabit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku dalam agamamu, matikan aku dalam la ilaha illallah. Itu yang mau kita minta. Makanya tadi 100 kali itu la ilaha illallahnya. Dari mana Ustaz tahu itu 100 kali? Mana tasbih tadi? Kenapa hilang? 100 kali itu tadi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nya ke kanan bagi yang mau goyang kepala nya ke kanan la la tak ada kebun sawit la tak ada kebun karet La, tak ada kolam ikan. La ilaha illallah. Pas Allahnya ke jantung. Jantung tuh di kanan apa di kiri? Ada juga orang jantungnya di lutut. La ilaha illallah. Bagi yang tak mau goyang kepala, diam aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kadang tak tahu dia, tengoknya orang goyang kepala dia goyang pula. Ya Kok kenapa goyang? Entah, ku tengok orang tuh goyang, goyang belakang. Tidak disyaratkan. Yang mau diam aja nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang berzikir la ilaha illallah Nanti pas mau mati dia Itulah yang datang terngiang-ngiang di telinga Sama macam orang sering dengar lagu apa lagu yang sering didengarnya itulah yang sering terngiang-ngiang di telinga maka apa zikir yang paling sering kau sebut itulah yang paling sering terngiang nanti waktu kita mau mati sakaratul maut judul lagunya setengah napasku pergi udah ngap-ngap bau udah mau mati datanglah terngiang suara di telinga pas mau mati itu la ilah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kita mau yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan adalah anak kita. Ibu, anak ibu lah nanti yang membisikkan ke telinga ibu la ilaha illallah. Bapak tuh mana? Bapak udah mati duluan. Saya mau ngetes saja, kira-kira ibu tuh sedih apa tidak? Rupanya tidak. Pas gue bilang mati, ketawa deh. Kiki, kiki, kiki. Anak kita pak, yang dulu kita azankan waktu kecil. Ashadu an la ilaha illallah. Kita ingin dia nanti yang membisikkan ke telinga saya. Udah bapak sampaikan itu ke anak-anak bapak? Belum? Saya udah. Saya bilang sama anak saya, nanti kalau aku mati, kau mengazankan di telingaku sebelah kanan. Siap? Siap, kata dia. Tapi nanti jangan sekarang. Udah sekarang. Ibu kalau anak tak ada, ibu yang membisikkan nanti ke telinga bapak. Siap ibu? Hmm, tak ada yang siap pak. Tapi nanti pas sakit, sakit mau sakratul maut, jangan demam-demam puyuh min azan ah, aja. Besok bu, kalau bapak ini tak ke masjid, ah mulailah. Bang, subuh bang, tak juga. Subuh ke masjid bang, tak juga. La ilaha illallah Ada masanya nanti Ketika orang tak mau menyambut panggilan azan Orang kalau tak mau menyambut panggilan azan Ada masanya nanti azan datang berkumandang Kau lagi tak bisa melangkahkan kaki ke masjid Alhamdulillah Subuh ditalun kenas macam solat Jumat tandanya Palestina tak lama lagi akan merdeka takbir Allah ini tiap subuh begini nih Insya Allah Insya Allah dah habis satu sekarang yang kedua Allahumma hdina fiman hadait yang kedua wa'afina fiman afait Berikan kami kebaikan dalam semua perkara Supaya sawitnya satu tandan 50 kilo Amin, Supaya anaknya sehat walafiat Ibu mau anaknya punya mobil Alphard Ibu mau anaknya sarjana S1, S2, S3, S cendol, S teler Ibu mau anaknya jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri Tapi sakau Mau? Tidak Afiat Afiat artinya kebaikan Itulah makanya kita selalu semoga dalam keadaan sehat wal -a. Itulah yang diminta yang kedua itu. Wa'afina fiman afait Kalau cuman sehat itu sehat aja, tapi kalau afiat semuanya dalam kebaikan-kebaikan. Apa kabar kau? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, tapi kantong sakit. Itu tidak afiat namanya. Yang afiat itu namanya semuanya dalam keadaan baik. Macam keadaan kami di talun kenas dari mulai sampai semalam sampai hari ini baik-baik semuanya. Amin. Semalam sampai kami peletakan batu pertama musola al musonib baik. Habis itu nangkap ikan baik. Selesai nangkap ikan kami sangka akan makan ikan, rupanya makan daging. Baik juga. Habis itu pula kemudian pengajian baik dari malam tadi tidur bismika Allahumma ahya wa amut jam 4 tadi bangun subuh baik mandi uh segar macam mandi air kulkas segar badan sehat wal afiat baik sampai kemari jamaah bayangan saya kok begini dinginnya ini pasti orang talun kenas ini ya paling-paling tiga sop lah paling ramai ini rupanya melimpah ruah sampai ke belakang ada pula ibu itu tak tak dapat sop di belakang Sabar ibu, nanti kami siapkan sop ayam dan sop kambing. Wa'afina fiman afait Beri kami kebaikan semuanya Anaknya baik-baik, amin Bapak ibunya baik-baik, amin Bapak camat, bapak kapolres, bapak dandim Pokoknya semualah baik-baik, amin. amin Tapi yang ada di baleho itu cuma gambar saya aja yang ada di tempat lain kalau saya ceramah banyak kali gambar orang dipasang di balehu. Ada polisi, ada tentara, sahansip sama satpam pun ada situ. Tapi di talon kena saya tengok gambar saya aja di situ. Hebat, baik-baik orang sini memang. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa'afina fiman afain. Masuk yang ke wa tawallana fiman tawallait engkau berikan pertolongan kepada aku kalau aku watawallani kalau kami watawallana Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani aku tapi kalau rame-rame Allahumma hdina tapi ada pula bapak nih, pas dia sholat subuh sendiri, Allahumma dina. Ah, abang kan sendiri kok Omah Rupanya pacarnya dulu si Dina. Allahumma dini kalau aku sendiri. Gak mungkin penonton tak kita dada. Nanti bilangnya sombong kali. Alah, baru jadi ustaz mencempatkan kali kata dia. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun bisa melewati Laut Merah. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Isa dari kejaran orang Yahudi. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun baru dapat anak yang soleh 86 tahun berdoa baru dapat anak ini datang jemaah ngadu sama ustadz ustadz aku udah berdoa nggak belum juga punya anak berapa lama kau doa baru kemarin sore La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau siapa? Nabi Musa aja berdoa 80 40 tahun Nabi Musa berdoa baru dapatnya jalan waktu nyasar mau ke Palestina dari Mesir menuju Palestina menyeberang Laut Merah. Ini kita minta watawallana fiman tawallait. Tolong kami menghadapi COVID-19 ini ya Allah supaya jangan datang lagi COVID-COVID yang lain. Ini baru yang 19 datang nih. Ada lagi COVID-20, COVID-21. ini aja pun kami sudah megap-megap kami ya Allah. Watawallana fiman tawallait urus urusan kami bantu kami Allah tolong kami Allah tak ada yang bisa menolong kecuali Allah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula tak ada yang bisa menolong kecuali Allah iyamsaskallahu bidurrim falakashifalahu illahu kalau Allah menimpakan kau musibah Kalau Allah menimpakan kau penyakit Kalau Allah menimpakan kau kehilangan tak ada yang bisa menolong kecuali Allah wa inyurid yuridka bi khairin fala radda li tapi kalau Allah mau kasih kau nikmat tak ada yang bisa menolak kalau Allah mau kasih nikmat ada yang bisa menolak tak ada saya mau dikasih teh manis cuman saya mau nolak bolak-balik saya nolak datang juga dia terpaksa lah saya minum cuman kan gak enak kita minum depan orang yang tak dapat minuman nah, makanya saya tahan nanti pas mau mau pulang baru saya minum wa tawallana man tawallait. Yang keempat apa? Wa barik lana ma a'tait. Semua yang kau kasih ke kami, barik lana, berikan berkah. Ada orang gajinya sebulan 50 juta. Tak ada berkahnya. Masuk ke tempat hiburan, geleng geleng geleng habis orang minum teh dia minum sabu habis tak ada berkahnya tapi ada orang gajinya 5 juta anaknya bisa sekolah bisa nabung pergi umroh bisa pula berkurban sekarang saya tanya mau yang 5 juta berkah atau 50 juta tak berkah kalau saya mau 50 juta berkah Makanya kalau ada orang punya anak yang kita doakan anaknya itu dapat berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyaddahu. Semoga anakmu ini mendapat anak yang ber berkah. Itu doanya kalau diundang akikah. Datang diundang akikah, tengok anaknya doakan barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberkahi anakmu. Ini datang diundang akikah. Ih lucu ya, nang ning nang ning nang ning nang. Doakan dia. Semoga anak itu berkah, jauh dari narkoba, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang istiqomah dalam iman dan is Islam. Dapat rezeki berkah, amin. Dapat kebun kelapa berkah, amin. Dapat sepeda motor berkah, amin. Motor-motor yang datang pagi ini itulah sepeda motor, tuh sepeda motor tuh di luar tuh itu berkah semua tuh. Karena dengan sepeda motor itulah dapat menghantarkan dia ke masjid. Setiap tetes bensinnya mendapatkan pahala. Kami pakai sepeda Pak Ustaz, setiap dayungan kakinya mendapatkan pahala. Saya jalan kaki Pak Ustaz, setiap langkah kakinya dapat pahala. Saya numpang sama kawan saya Pak Ustaz, setiap tumpangannya dapat pahala. Berkah, berkah, berkah. Makanya kalau ada orang nikah, kita doakan berkah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baina banyak yang tak hafal Masya Allah so sweet nah, oleh sebab itu selalu berkah orang nikah minta berkah anak lahir minta berkah waktu makan Allahumma barik lana berkahi nasi yang kami makan nih Pak Ustadz kalau lontong sayur sama doanya sama. Mana pula beda? Lontong sayur doanya lain, ayam penyet lain, ayam patah lain, ayam kampung lain. Jadi saya balik ke kampung beberapa waktu yang lalu balik ke kampung, jumpa tetangga saya namanya Pak Jul. Pas nampak ketawa Pak Jul. Kiki Kenapa Pak? Ingat aku waktu kau kecil dulu. Kenapa Pak? Waktu diajak kau adik kau doa waktu makan. Bang, bang, bang, abang tak berdoa. Tak lah adik, lauknya tak enak. <laughs> Ingat deh, rupanya saya dulu waktu kecil kalau lauk tak enak tak baca doa. hmm, itulah. Jadi saya ini bukan anak yang baik dulu, bandel, banyak yang mengingat. Tapi setelah agak-agak tua nih baik sekarang udah. Itu semua berkah doa doa makanya ibu walau ada anak itu agak-agak bandel-bandel sedikit doakan dia yang baik-baik supaya anak itu mendapatkan keberkahan kalau anak itu agak bandel sedikit panggil oh nak semoga berkah hidup kau nak gitu mudah-mudahan kau jadi wakil gubernur nak jangan dipanggil dia hantu hmm, jadi genderuwo lah dia oleh sebab itu kita minta barik lana ma a'tait. Berikutnya yang ke qina bi rahmatika syarra ma qadait. Jaga kami dari takdir yang tak baik. Ada orang yang hari ini tanggal 9 Agustus 2020 ditakdirkan yang tak baik melanggar anak ayam. Melanggar anak ayam itu takdir tak baik. Apalagi kalau ditabrak yang punya keluar minta ganti 10 juta. Ganti ayam ayamku 10 juta. Mana pula 10 juta harga ayam paling 10 ribu. Iya, kalau ayam ini telur 100 menetas cucu cicitnya 1000 maka mesti kau ganti sampai 7 turunan. Maka berdoa kita kepada Allah Waqina birahmatika syarra ma qadait. Takbir yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang tak bagus, jauhkanlah aku daripada takdir buruk hari ini tanggal 9 Agustus 2020. Amin. Amin. Macam-macam tertulis di takdir itu Bapak Ibu ada yang baik, ada yang buruk, maka kita minta doa kepada Allah. Allahumma adina fi man adain, wa afina fi man afain, wa tawallana fi man tawallain, wa barik lana fi ma atain, wa qina bi rahmatika syarra ma qadain. Yang lima ini diaminkan oleh makmum. Makmum di belakang tuh paling enak, tinggal amin aja. Allahumma adina fi man hadain, amin. وعافنا في من عافيت آمين وتولنا في من توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين Aminnya cuma sampai li, lima karena yang lima itu adalah do doa doa itu mesti diaminkan oleh makmum ini banyak makmum sekarang tak mau mengaminkan doa imam Allahumma hdina fi man hadait Kenapa? Memang tahu kami kalian belum sarapan. Tapi bilang amin apalah payahnya bilang amin. Tipis sekali pergaulan. Bilang amin aja payah. Amin. Tapi aminnya mesti tepat. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Jangan kena marah. Allahumma hadina fiman hadait. Amin. Wa'afina fiman afait. Amin. Amin. Tapi alhamdulillah ditalon kenas tadi waktu saya jadi imam. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Saya mendengar amin tuh, oh ada makmum di belakang. <laughs> jadi kami yang jadi imam ini, ibu kan belum pernah jadi imam kan, Bu? Belum kan? Mana tahu Bapak tuh sekali-sekali kalau maju emansipasi. Kan? Jadi kami yang jadi imam ini Bapak Ibu, tak tahu kami makmum itu entah lari entah di mana. Mana tahu kami tiba-tiba Allahu Akbar, tiba-tiba lari dia mau buat prank. Maka dari mana kami tahu makmum itu ada di belakang ketika dia bilang amin. Walil maghdubi alaihim waladdallin Tak boleh makmum menyebut amin sebelum imam menyebut amin. Itu namanya makmum menyalip imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terdengar suara imam itu A baru. Kadang kami kecil juga hati kami awak belum ah dia dah mak mau cepat aja ah, orang dia biar maghdubi alaihim waladdallin Amin Kabulkan doa kami ya Allah Amin Artinya kabulkan doa kami ya Allah Tapi jangan pula gara-gara ini nanti pulang ah, Apa kabar pak kabulkan doa kami ya Allah Rupanya nama bapak itu pak Amin Dah, selesai lima. Sekarang yang keenam tidak diaminkan. Apa itu yang keenam? Fa innaka taqdi wa la alaik. Engkau yang memutuskan perkara dan engkau tidak diputuskan perkara. Yang memutuskan perkara ini Allah apa kita? Yang jawab Pak Hakim. Siapa yang memutuskan perkara ini? Pak Hakim, itu perkara manusia Fa innaka taqdi wa la yuqadha alaik. Engkau yang memutuskan perkaraku, engkau yang memutuskan urusanku, sedangkan engkau tak ada satupun yang memutuskan karena dialah hakim segala hakim. Alaisallahu bi ahkamil hakim segala hakim adalah Allah. Hai hakim-hakim yang tak adil. Ingat, kau akan diputuskan Allah Subhanahu wa taala waspadalah. Bapak <laughs> Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita baca, Allahumma hdina fi man hadait amin, wa afina fi man afait amin, wa tawallana fi man tawallait amin, wa barik lana fi ma atait amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait amin. Setelah itu suara imam sir. Kalau yang tadi dibacanya ja, jahar, Yusiru Imam membacanya sir Yang lima tadi dibacanya jahar karena doa Sedangkan yang keenam dan seterusnya dibaca sir Karena itu bukan doa tapi puji-puji Fa inna kata qadhi wa la alaik Tapi ada imam kami tuh Pak ustad Lima itu aja yang dibacanya kuat Pas fa inna kata qadhi Tak ada suaranya lagi Pas selesai ditanya, Pak Imam, kenapa dari Pak Imam tak kami dengar baca fa'inna innaka Jangan kau ceritakan ke yang lain ya. Eh, aku tak hafal. <laughs> Tapi waktu kamera itu kami pasang, kami tengok mulut bapak bergerak. Itu lipsing aja. fa'inna innaka wa la yuqadha 'alaik. Kaulah yang memutuskan segala perkara aku, Sedang engkau tidak diputuskan apa-apa Karena kau adalah hakim maha hakim Di antara yang hakim-hakim ya Allah Putuskanlah perkara kami nanti di padang mahsyar Dengan cepat kami masuk ke dalam surga bersama masyarakat Talun kenas ya Allah Amin Semua yang hadir ini masuk surga Amin Yang semalam-semalam tak hadir agak lambat sedikit masuk juga cuman nomor antriannya ke 3 miliar 25 kalau bapak ibu nanti masuk surga tak nampak saya di sana jangan cari-cari saya di ruang eksklusif sok paten kali satu itu doa kita semua hari ini yang dapat kursi Abdul Somad hari yang dikasih karpet Abdul Somad Hari ini yang dikasih meja taplak warna merah Abdul Somad. Hari ini yang pakai mikrofon Abdul Somad. Tapi boleh jadi yang masuk surga ibu-ibu yang di ujung bukan ustazah, bukan siapa. Tapi rupanya ibu amalnya anak soleh penghafal Quran. Masuk surga lebih dulu. Bapak masuk surga gara-gara safaan ibu. Hmm, tak setuju. Oleh sebab itu maka kita jangan sombong, jangan angkuh karena perkara bukan kita yang memutuskan. Fa inna kata qadi wa la yuqadha alaik. Yang keenam, yang ketujuh. Hmm, banyak yang tak hafal nih. Wa innahu la yazillu man walai kalau Allah sudah menjatuhkan, menghinakan, tak ada yang bisa menaikkannya ke atas. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang menaikkan ke atas, Allah juga yang menurunkan ke bawah. Makanya ketika di atas jangan som. Abdul Somad jangan sombong. Kau sekarang di atas. Tapi begitu habis ini udah selesai pengajian ini tak mau saya turun bertahan datang panitia Ustaz udah selesai aku tak mau turun jangan sombong kalau kau di atas kalau kau kaya kalau kau punya jabatan kalau kau hebat sesungguhnya yang menaikkan itu siapa Allah la yazillu man walaid siapa yang dinaikkan Allah ke atas tak ada satupun yang bisa menjatuhkannya ke bawah innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun bayaku keyakinan itu tanamkan ke dalam anak-anak kita nak sekolah kau nak pergi kau ke Medan masuk kau ke pesantren supaya diangkat Allah derajatmu kalau kau dihinakan Allah dijatuhkan Allah kau jadi tentara kau jadi polisi kau jadi pejabat tapi kau jangan angkuh jangan sombong karena hidup kita ini kuasa Allah la haula wala quwata wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala ya'izzu man Lupa pula doaku. Allahumma adina fi man adain wa afina fi man afain wa tawallana fi man tawallain wa barik lana fi ma atain wa qina bi rahmatika syarra ma qadain fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait wa la ya'izzu man adait tak ada yang bisa menaikkan meninggikan engkau kalau Allah menjatuhkan engkau Nah, ini yang kedua. Kalau yang tadi tidak ada yang bisa meninggikan engkau kalau Allah menjatuhkan engkau. Tak ada yang bisa menjatuhkan engkau kalau Allah menaikkan. Bolak-balik orang menjatuhkan haters, lovers, bully, caci maki, sumpah serapah. Kalau tidak kata Allah, maka tidak. Ini makanya jangan minta ke dukun. Jangan minta ke peramal. Mintanya iya karena budu, wah iya karena sain. Karena dia yang menaikkan, dia yang menjatuhkan, dia yang mengangkat derajat, dia yang menghinakan, dia yang membuat kita mulia, dia yang membuat kita hina. Makanya di antara nama Allah itu adalah Al-Mu'izz yang menaikkan derajat, Al-Muzil yang menghinakan dan menjatuhkan. Kita paling rendah, paling hina waktu menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Itulah yang paling rendah, paling hina. Tempelkan kening ke lantai. Dulu tempelkan kening ke lantai masih ada karpet. Sekarang tak ada lagi. Digulung sudah semua. Tinggal karpet imam. Itu pun dibisikkan panitia. Ustadz, karpet kami gulung. Tak usah. Karena banyak juga imam sekarang takut sama karpet. Kopit gitu. Saya tadi pas ditanya, gimana Ustaz karpet? Pakai aja. Karena saya yakin dan percaya karpet di talun kenas ini sudah steril insya Allah. kopit covid tuh ada, cuman dia subuh ini mungkin belum bangun lagi. <laughs> kopit tuh biasanya bangunnya jam jam 8 jam 9. <laughs> Nah, oleh sebab itu mana? wala ya'zuman adain berikutnya apa tabarakta rabbana wa Ta'alain yang kesembilan tabarakta rabbana wa Ta'alain. engkau sajalah yang maha tinggi agung dan mulia kalau hari ini kau mulia Abdul Somad sesungguhnya Allah yang memuliakan engkau kalau hari ini kau ganteng, kau cantik, kau rupawan, kau punya seragam, kau punya jabatan, itu yang memberinya adalah tukang jahit lah. Tapi yang menghidupkan tukang jahit itu siapa? Allah. Tukang jahit itu Allah yang menghidupkan dia. Kalau mau dimatikan Allah, kalau mau dimatikan Allah tak perlu pakai covid. Berapa banyak orang yang sudah positif covid tak mati-mati. Berapa orang pula yang dikatakan sehat, balik, minum, batuk, mati. Si anu kemarin matinya gimana? Tak ada Pak Ustaz, biasa tidur. Habis itu tak bangun-bangun. Mati. Maka jangan terlalu takut. Tapi jangan ini sekarang banyak orang kena penyakit ini karena mentalnya sudah down, jatuh. Gara-gara imannya ku turun, imunnya ikut. Kuatkan iman, maka imun menjadi kuat. Ini semua yang datang ini imunnya kuat-kuat nih semua. Imun, iman, amin. Betul? Bangkitkan keyakinan karena Allah. Bangkitkan keyakinan karena Allah. Bangkitkan keyakinan karena Allah. Semuanya kecil. Allahu Akbar. Besarkan Allah di hatimu, maka dunia ini akan kecil di pelupuk mata. Besarkan Allah sehingga nampak kecil manusia ini semua. Adik-adik anak-anakku, mana tahu nanti kalian pergi KKN disuruh kata sambutan, begitu. Ah, besarkan Allah sehingga kalian menengok Pak Kades itu kecil. Karena kalau tidak kalian disuruh kata sambutan. Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari anak KKN dari Universitas Sumatera Utara. Maju ke depan, menggigil. as, as, as, as, as, Oleh sebab itu sebelum naik kalian, kalian besarkan Allah. Allahu Akbar. Nah, sebelum supaya bangkit semangat begitu sampai Jamaah sekalian takbir semuanya. Allahu Akbar. Rupanya tak ada yang nyambut. Dulu Ustaz Somad datang ke kampung kami. Kata dia, besarkan Allah. Maka yang lain terasa kecil di hatimu. Ini Pak Kades, Pak Kapolres, Pak Dandim nih. Kecil nih semua. Jangan. Kalau kau ngomong gitu tuh singgung lah orang tuh. Belum kau selesai udah tangkap main duluan cukup dalam hati kita aja tetap yang saya hormati Bapak Kades, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, saudara-saudaraku sekalian, tetap muliakan orang, muliakan Allah. Tabarak tarabbana wa ta'alain. Yang ke-10. Falakal hamdu ala ma qadaita wa aulait. Falakal hamdu segala puja-puji hanya milik Allah. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda. Janganlah mau disanjung-sanjung Engkau digelar manusia agung Sadarlah diri tahu diuntung Jasad terbujur keranda diusung. Lagunya udah bagus, cuman ibu yang di belakang itu la la la la la la la. Apa pula la la la la la la la? La la itu kan artinya tidak tidak tidak. Udah mantap udah lagunya. Masih ada masih ada nasid di talon kenas. Ada nasid? Mantap. Mana tahu nanti Maulid Nabi Isra Mirat mainkan nasid. Uh, acara jam berapa? Jam 8. Jam 4 sore itu dah nasid. Kelempang <laughs> kelempang. Bismillah tawassal Nabilah la la la la la. Ngatap ibu-ibu. Jangan lagi pakai keyboard tunggal. Ini keyboard tunggal, penyanyi pula pakai rok pendek. Yang datang atuk-atuk. Ah. Nanti acara mengayun anak baca Barzanji. Al jannat wa na'imuha. Masih ada Barzanji? Mantap, teruskan. Buat nanti musabakoh baca Marzanji, musabakoh acara Maulid Nabi Isra Mi'raj nuzul Quran, musabakoh grup Nasid. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Nah, buat proposalnya minta ke Pak Ijek. <laughs> Nah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل ما وليت ولا يعز من هديت تبارك ربنا ولا فلك الحمد على ما قضيت yang ke-11 nastaghfiruka wa natubu ilaik kami minta ampun pada engkau banyak silap salah dan dosa kami ya Allah yang tak punya dosa tolong angkat tangan Wah, berdosa semua. Yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Makanya saya kalau ceramah di mana-mana itu saya batasi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan lima poin tadi malam. Begitu juga subuh ini. Subuh ini yang saya sampaikan 12 poin supaya anak-anak sekolah biasa menyimpulkan anak-anak sekolah nih banyak ini menyimpulkan dan intel-intel mudah membuat laporan apa ceris apa ceramah Abdul Somad tadi 12 poin Pak coba kau laporkan Allah mahdina fiman hadait wa afina fiman afait wa taala fiman taala wa barik Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Mi'ata marrah, seratus kali. Nabi yang tak berdosa, Nabi yang tak ada maksiat, dari mulai mata sampai ujung mata kaki, dari mata di atas sampai mata di bawah, tak ada dosanya. Tapi dia beristighfar seratus kali. Kita berapa kali pagi ini? Baru tiga kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu pun tangan megang remote. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ah, mana sinetron, ah, mana sinetron uh, Sultan Jorgi tadi gitu. Astagfirullah, astagfirullah, Rabbal Baraya. الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا sebelas sudah yang sebelas ini tak diterima Allah kalau tidak ada yang ke-12 ini nanti alasan bagi bapak-bapak yang anaknya sudah sebelas Bu, kata Ustaz Somad, tak diterima Allah anak kita yang sebelas ini kalau tak kita lengkapi yang kedua belas. Apa yang kedua belas itu? Itulah dia pelengkap segala doa. Kalau tak dibaca yang kedua belas ini, doa menggantung-gantung antara langit dan bumi. Apa dia yang kedua belas itu? وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم jangan baca wasalim kalau di pangkalnya wasolla ujungnya wasalam kalau di pangkalnya wasolli ujungnya wasalim ini banyak juga imam ini kadang pangkalnya wasolla, ujungnya wasalim. Itu namanya solawat sungsang. Dipangkalnya sholat fi'il madhi, ujungnya wasalam. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Imam kalau tidak punya pendirian, kalau wasal sholat salat. إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة تل ليلة تل أبا ليلة تل ما مولاي بيوم إنا أنزلناه في ليلة القدر makmum musim lulus kan bilang Lailatul Pak Imam. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul. Bingung deh. Lailatul apa Lailatul? Inna anzalnahu fi Lailatul. Kenapa Lailatul? Karena ada fi di pangkal. Kalau ada fi pasti ujungnya itu baris bawah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul. Lailatul. Karena nggak ada fi-nya melajar ilmu itu apa namanya? Ilmu nahu. Ilmu nahu. Kalau di kampung kami namanya grammar. Grammar. Oleh sebab itu maka ini kita pelajari dengan baik. Anak-anak kita masukkan ke pondok pesantren biar tahu dia mana lailatul mana lailatul. Jangan sampai karena dikritik makmum, akhirnya yang ketiga itu lailatel kata. Man salla alaiya salatan siapa yang berselawat satu kali sallallahu alaihi biha asra dibalas Allah kebaikan sepuluh kali. Hutan anhu asyara sayiat dihapuskan salah dosa sepuluh kali. Warufiat lagu asyara darajat dinaikkan darajatnya sepuluh kali. Itulah makanya kita banyak-banyak bersolat صلاة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah itu jangan lupa subscribe like and share